dulu dewe tanpa pengetahuan ini mau mau main mau mulai aku paling nggak suka paling nggak seneng untuk sampai ibu mari main mau ngotong mau lanang liyo awak dengar lo awak dengar lo ya moro-moro terjadi untuk sampai nol bilang dalik ya moro-moro paten ini. embong awak dewi wari kasih sido main awak dewi kano kesempatan main awak dewi bukan itu opo tapi melarang bukan itu ngomong karena gitu. memang membawa nama baik di rumah gitu. aku itu aku ya jadi itu ngomong jasa mana kan kita kan suara tau gitu. tapi saya mandi sini guys. Kan ah, keluarga, tanpa adik, tanpa anak zaman doa oh, di pada ini ada ada orang aki ya soalnya aku khawatir mau sampai ngurus mau ambil anak enggak lah Bentar. Kamu ada chat apa? Dewe awakmu kok moro-moro semana mbek wong lanang kok wong mbek awakmu mana ya? Sing terbuka lah, tak mung ngono kabeh terbuka aja. Wong iku lho ya mbek aman, sing ati ngadakan iku. Aku bosen soalnya enggak lihat enggak pernah kayak gitu. Cuma awak dhewe isilah. Wis aku malah koyo wong. Bosen tanggung jawab kok jemluk yo nah koyo awakmu metu metu mau iya. diembong aku gak seneng gak seneng aku soalnya aku dipasrahin nang ibu kan Maksudnya aku titip-titip, titip-titip anak sampai anakku aku. Aku abot yo sebagai aku abot. Titip-titip. Aku sampai ono kaya ngono ngono lho ya. Gitu. Temen sampai iku. Temen ta iku? Nek kereta budek no. apa-apa ya Wak? Iya, iya, iya. Kan soalnya ya apa ya aku cuma sampai di kultur Iya juga bawa nama baik bawa nama baik tuh Iya Baru-baru nah, aku bayar kok Biasanya ah, Biasa ya Emosi, emosi Gak sama nyanyi salah emosi Bukan mampu Bukan aku Iya, ini ya Ini gak masalah kon gak melu latihan gak masalah. Sing nyanyi ini tanggung jawab gak salah. harus beres itu aku gak jawab. Nah, ya, Mas, Mas. Ya, Pak, wis tak tangan. ngomong. Teman-teman ya, Bro, sampai Sabit, teman ya. Aman. Sama itu sama keluarga tanggung dulur, tanggung anak, tanggung adik. Ayo berseni bareng di Tapi lek sampean selingkuh ambek wong tanpa sepengetahuan dek ngomong apa. Aku paling gak seneng dia. Paling gak seneng. Enggak dia berani kok kalau memang ada cecetnya tunjukkan dia. Ya, pengaruh ke performa kemana kan iya. bergandengan berurutan gitu. Awakmu aku mau kalau menyanyi tak tahu. Oleh ini di Tokyo merasa saling saling memiliki ya. Masa sus oleh penyanyi yo. Oh. Kak, sitaren aku. Kadang kita elok kon bener ah ngajak dia aku bener temen ah. Ngono padha ae. Man yang ngono, man tak tanggung jawab antar jemputnya keluar masuk penyanyi mau. Yo aku mek ketua, aku bos aku lihat, bos tapi lek Leh ya, nama aku hancur karena arek-arek sing kaya ngono, aku yo isin lah. Ngapur kesan turu iya lah. Lek nyene sampean betul-betul gak kak lakoni gak chattingan mbek wong, oke lah, nang bagus. Tapi lek bukti iki gak sampe ono, iso tak buktekno ya. Iso tak buktekno. Selamat ulang tahun. Oh. <laughs> Nangis, Tapi mau aman, duit aman, tetap. <laughs> Amin. Amin, amin, amin. Selamat tahun Amelia. Selamat menjadi anak yang kita menetes, oh menetes. Terima kasih. Ayo makan dulu guys. Pak, yang tak lempengnya dipotong sih. Wah, apal apalagi dosa tua. Ibu, bongkar waktu nunggu ya. Amin, ya Allah, amin. Amin. Amin. Ibu, ibu mau ibu. ibu mau eh, ibu. Ayo, ayo. Ayo, ayo. mama. Mama, mama. n a s i a tim. a m a Nah, dilengkapi. Enggak kurang. Enggak apa-apa. Amanan. Ada. Ada toyung이 주문이. 주문이. 오빠야, 뭐도. Mama dan Mama. mama mama mama Oh iya, terima ya kasih. mama mama mama mama mama deh. mama mama mama mama mama mama sampai lupa. Eh, gimana nah, kau? Oh, oh eh, itu sih dia tuh. Monggo Oh, iya. eh, ditungguin. Potong. Areng aku mau <laughs> areng ledah aku dong. Gimana perasaan Mbak Lia setelah di prank anak-anak New Monata? Kaget. Wow, mau nangis tadi udah tinggal dikit aja nangis tadi tapi seneng alhamdulillah seneng eh. nah <laughs> oh ya tepak menurut coba cuman ya emang nggak nyangka kan aku kira ada apa gitu bikin kesalahan apa kan takut karena emang di sini kan <laughs> di sini kan sifatnya udah kayak keluarga jadi belum apa diomongin gitu tapi seneng alhamdulillah terima kasih keluarga besar di Monata atau family Indonesia juga terima kasih banyak iya. semoga doa terbaik juga untuk kalian selalu sehat selalu panjang umur klop sampai akhir masih prengnya luar biasa Dibasa. Nyumunata. Kandani kok.